السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق لعبادته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين هو خليل رب العالمين وهو الصادق الأمين أمين الله على وحيه بلغ عن الله رسالته وأدى الأمانة فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته أما بعد طلب اليوم من الله سبحانه وتعالى beliau menyebutkan bahwa aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada sesembah yang berhak disembah melainkan Dia dan dialah Allah Jalla wa ala yang menciptakan seluruh makhluknya dengan tujuan untuk beribadah kepadanya dan beliau juga bersaksi bahwa Muhammad adalah putusan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan salawat serta salam kepada beliau demikian pula kepada para pengikutnya, para sahabatnya di mana beliau adalah seorang hamba yang diberi amanah Terhadap dua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu kitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. فهو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الإيمان به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. maka merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh jin dan manusia untuk beriman terhadap risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan. وقال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang nabi terdahulu mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. متفق عليه من حديث جابر Hadis ini muttafaqun alaih dari Jabir radhiyallahu anhu. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار dan telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalangan umat ini, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, yang dia telah mendengarkan tentangku dan tentang apa yang aku bawa, lalu kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa melainkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Wa hadzal imanu bihi minhu ta'atuhu wattiba'uhu. Maka bentuk keimanan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara taat dan mengikutinya. فتصديقه فيما أخبرنا به عن الأمور الماضية والآتية dan senantiasa membenarkan terhadap apa saja yang beliau beritakan baik hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita terdahulu demikian pula yang akan datang. وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan kepada kita. واجتناب ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأقوال والأعمال dan senantiasa menjauhi apa saja yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian, baik yang berkaitan tentang permasalahan akidah, demikian pula ucapan dan perbuatan. فلا وصول إلى الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا من طريق الإيمان به واتباعه maka tidak ada jalan untuk memasukkan seorang hamba ke dalam surga kecuali melalui jalur menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti langkah-langkah beliau. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى dan telah disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap umatku mereka pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan maka para sahabat bertanya siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang taat kepadaku maka dialah yang pasti masuk ke dalam surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan masuk ke dalamnya فالله تبارك وتعالى اصطفاه وجعله خير أنبيائه ورسله وخاتمهم dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih, memilih beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai hamba atau sebagai rasul yang terbaik dari kalangan para nabi dan rasul yang lainnya dan menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بال بالحنيفية السمحة dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku diutus dengan membawa al-hanifiyatu as sabha yang tegak di atas tauhid dan senantiasa memberi kemudahan. Al-hanifiyatu هي التوحيد والبعد عن الشرك وهي دين أبي الأم أبي الأنبياء إبراهيم كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع millata Ibrahim hanifa yang dimaksud al-hanifiyah adalah agama yang senantiasa tegak di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan dan keyakinan ini adalah merupakan keyakinan ayat seluruh para nabi Abu Anbiya yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran beliau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya kemudian kami mewahyukan padamu agar hendaknya engkau mengikuti billah Ibrahim yang tegak di atas tauhid dan beliau bukan termasuk di antara orang-orang musyrik كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا walam yaku minal musyrikin demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang artinya sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam adalah seorang yang senantiasa tegak di atas tauhid dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah wal ummatu huna al imam al muqtada bih Yang dimaksud ummah di dalam ayat ini karena ummatan yang dimaksud ummah adalah imam yang dijadikan sebagai panutan. ومعنى القنوت في هذه الآية هو دوام الطاعة لله تعالى dan yang dimaksud qunut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah beliau yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. والحنيف هو الموحد لله تعالى البريء من الشرك sedangkan makna dari al-hanif adalah seorang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan jauh dari kesyirikan. وكان مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعده dan termasuk di antara apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. wa huwa akhbarana bidzalika tahdhiran lana wa irsyada dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita tentang hal tersebut sebagai bentuk peringatan kepada kita sekalian sekaligus sebagai bimbingan dan arahan. مما أخبرنا به وقوع الفرقة في أمته termasuk yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian adalah akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umatnya. واختلافها في دينها كما اختلفت كما اختلفت الأمم قبلها dan terjadinya perselisihan umat ini dalam urusan agama mereka seperti perselisihan yang telah terjadi pada umat-umat sebelumnya. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق dan terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebab beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. فافترقت الأمة في العقائد maka umat ini mereka berpecah belah dalam permasalahan akidah. وفي المذاهب الفقهية demikian pula dalam madhab-madhab tentang permasalahan fikih. وفي الطرائق والطرق في التعبد demikian pula dalam metode beribadah kepada Allah وفي الأحزاب والجماعات السياسية demikian pula terjadi perpecahan di kalangan kelompok-kelompok politik dan partai-partai politik. Tamaman kama akhbara sallallahu alaihi wasallam wa kama akhbara Allah wa rasuluh min wuqu'i dhalika fil umam qablana. Persis seperti apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana pula yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya bahwa hal itu telah terjadi pada umat-umat sebelum kita. مع أن ربنا عز وجل قد نهانا أن نكون مثلهم وأن نتشبه بهم dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah melarang kita untuk mengikuti jejak mereka dan menyerupakan diri kita dengan mereka قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yaitu mereka yang telah memecah belah agama mereka dan setiap kelompok dari mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada diri-diri mereka. Wa qala ta'ala wa la ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang mereka berpecah belah setelah datangnya kepada mereka penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti karena sesungguhnya mereka apabila demikian akan mendapatkan azab yang besar. وهذا العذاب العظيم يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة dan azab yang besar ini akan dialami seseorang baik dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan di alam barzakh dan dalam kehidupan akhirat. ومن ذلك أن يعذب الله بعضهم بأيدي بعض قتلا وظلما وسجنا وغير ذلك. Dan termasuk di antara bentuk siksaan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian mereka melakukan tindakan kezaliman terhadap sebagian yang lain baik dalam bentuk pertumpahan darah atau dalam bentuk kezaliman-kezaliman yang lainnya فالفرقة والاختلاف نوع من أنواع العذاب نسأل الله العافية maka perpecahan demikian pula perselisihan ini termasuk di antara jenis siksaan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyelamatkan kita darinya kama qala ta'ala قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض سبحانه فرمان الله سبحانه وتعالى yang artinya katakanlah dialah الله سبحانه وتعالى ta'ala yang untuk mengirimkan kepada kalian sisa baik dari atas kalian atau dari bawah kaki kaki kalian atau menjadikan kalian bercerai-berai sehingga masing-masing di antara kalian memiliki pengikut-pengikut dan menjadi kelompok-kelompok di mana sebagian kalian melakukan kezaliman terhadap sebagian yang lain yaitu terjadinya pertumpahan darah di antara kalian dan saling memerangi antara satu dengan yang lain. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jamaah itu adalah merupakan rahmat sementara perpecahan adalah merupakan bentuk siksaan. Kama qala subhanahu wa ta'ala ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال الحسن البصري أما أهل رحمته فليسوا بمختلفين demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala adapun orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah mereka tidaklah berselisih. ولذلك برأ الله نبيه من أهل الفرقة والاختلاف في الدين فقال تعالى innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari mereka-mereka yang melakukan perpecahan dan perselisihan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik atau Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok engkau tidak termasuk bagian dari mereka sedikit pun wal maqsud wal khulasah أن الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة أخبرنا الله ورسوله بوقوع الفرقة ممن قبلنا ونهانا الله ورسوله عن أن نتشبه بهم kesimpulannya bahwa apa yang telah diberitakan di dalam Al-Qur'anul Karim demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah jalla wa ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita tentang terjadinya perpecahan-perpecahan dan perselisihan di kalangan umat-umat sebelum kita lalu kemudian Allah melarang kita untuk menyerupai mereka dan mengikuti cara-cara mereka. وأخبرنا ثالثا تيجا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة سيقعون فيما نهى الله عنه ورسوله وهو الفرقة والاختلاف Kemudian yang ketiga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita pula bahwa ada sebagian dari kalangan umat ini mereka telah terjatuh ke dalam apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umat ini darinya, yaitu munculnya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. والأدلة على ذلك نوعان عام وخاص بخصوص الفرقة Dan dalil-dalil tentang hal ini itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada dalil-dalil yang bersifat umum, yang kedua ada dalil-dalil yang bersifat khusus menerangkan tentang perpecahan itu. أما الدليل العام فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم وقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. على كل yang bersifat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jejak dan langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengatakan la ta'khudanna min ummati ma'khadal umami ma'khadal umami man qablahum bahwa مأخذ الأمم قبلها مأخذ الأمم قبlaha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di kalangan umatku ini ada yang akan menempuh cara yang ditempuh oleh umat-umat sebelumnya. خلصت؟ نعم. وأما الدليل الخاص فمثل قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة أو أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية ما أنا علي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي Adapun dalil yang bersifat khusus tentang perpecahan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan telah terjadi perpecahan di kalangan kaum Nasara menjadi 71 golongan dan telah terjadi pula perpecahan di kalangan kaum Yahudi menjadi 72 golongan. Nah, nah, telah terjadi perpecahan di kalangan Yahudi menjadi 71 golongan dan telah terjadi perpecahan di kalangan Nasara menjadi 72 golongan dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan yang seluruhnya mendapatkan ancaman di dalam neraka kecuali satu yang diselamatkan. Maka para sahabat bertanya, siapakah kelompok yang diselamatkan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kelompok yang diselamatkan adalah al-jamaah. Dan di dalam riwayat yang lain diterangkan makna dari al-jamaah tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mereka yang senantiasa berjalan seperti mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. فدل هذا الحديث بالروايتين على أن طريق النجاة في الدنيا والآخرة هو اتباع سنته وسنة الجماعة الأولى وهم أصحابه. maka kedua riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan menuju kepada keselamatan yang akan menyelamatkan para hamba dari siksaan neraka adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mengikuti jamaah yang ada di generasi pertama yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. كما قال صلى الله عليه وسلم في هذين السبيلين للنجاة لا ثالث لهما sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang adanya dua jalan keselamatan tidak ada lagi jalan yang ketiga كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المعروف عندكم إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم علي, آه، آه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث sebagaimana yang telah diriwayatkan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dan hadis ini merupakan hadis yang telah kalian ketahui bersama di mana beliau menyebutkan bahwa satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat di hadapan kami nasihat yang menyebabkan air mata kami berlinang dan menyebabkan bergetarnya hati-hati kami maka kami pun mengatakan wahai Rasulullah seakan-akan ini adalah merupakan nasihat bagi seorang yang hendak berpisah dengan para sahabatnya jika demikian sampaikanlah kepada kami wasiat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari negeri Habasyah karena sesungguhnya siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah wafatku maka dia akan melihat banyaknya perselisihan maka hendaknya di saat terjadinya perselisihan itu hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rashidun mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku maka berpegang teguhlah kalian dengannya dan hendaknya kalian menggigitnya dengan gigi geram kalian dan seterusnya dari hadis ini فالنجاة من الفرقة وعذابها أن نكون على مثل ما كان عليه الصحابة maka selamat dari perpecahan dan selamat dari siksaan adalah ketika kita berjalan seperti jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. بذلك نهتدي إلى العقيدة الصحيحة وننجو من افتراق الفرق في العقائد Maka dengan cara itulah kita akan mendapatkan hidayah dan bimbingan dan kita selamat dari perpecahan, dari perselisihan dalam perkara-perkara akidah. وبذلك نهتدي إلى الطريقة الصحيحة في الفقه فننجو من التعصب والقول على الله بغير علم ومن التقليد المذموم. Demikian pula dengan cara mengikuti jejak para sahabat kita akan mendapatkan hidayah dan terbimbing serta kita akan selamat dari berbagai macam bentuk fanatisme. Demikian pula selamat dari mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu dan kita juga selamat dari taklid mengikuti sesuatu tanpa dibangun di atas dari Kama qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kalau seandainya manusia itu beriman seperti keimanan kalian yaitu keimanan para sahabat niscaya mereka pasti mendapatkan hidayah وتوعد الله بالعذاب في الآخرة من خالف السنة وهدي الصحابة dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam adanya siksaan dalam kehidupan akhirat bagi orang yang menyelisihi sunnah Nabi صلى الله عليه dan sunnah para sahabatnya. كما قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والمؤمنون عند نزول الايه هم الصحابه sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang penjelasan kepadanya lalu kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin maka kami biarkan dia berjalan di atas kesesatannya dan kami akan mengembalikan dia ke dalam neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali dan yang dimaksud kaum mukminin di saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka para sahabat. anwa'il فجميع أنواع الفرقة في الدين والفهم له والعمل به النجاة منها أن نكون على الجماعة الأولى وهم الصحابة. maka segala cara untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai macam perpecahan baik dalam perkara akidah demikian pula di dalam memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam agama ini adalah dengan cara kita kembali dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum والمعنى الث- والقسم الثاني من الفرقة هو الفرقة الدنيوية والسياسية dan makna yang kedua atau bagian yang kedua dari perpecahan yaitu perpecahan dalam kehidupan dunia yang kaitannya dengan politik والنجاة منها وسبيل الهدى أن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي ولي أمرهم dan keselamatan agar kita meraih keselamatan dari perpecahan tersebut adalah di saat kita komitmen terhadap jamaah kaum muslimin yang dimaksud adalah komitmen menampakkan atau menetapkan ketaatan kita kepada waliul amr kepada penguasa kaum muslimin. Kama sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال بما تأمرني إن أدركني ذلك أي عهد دعاتي الفرقة فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم سؤال mana yang diterapkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu pada saat beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi menerapkan akan munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam maka Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu apa yang kau perintahkan kepadaku apabila aku mendapati kondisi tersebut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaknya engkau komitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan imam atau pemimpin mereka. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله أي لا ينازع ولي الأمر الحاكم في خصائصه وأعماله dan disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa taat kepada penguasa kami baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan terpaksa baik dalam keadaan mudah atau dalam kondisi sulit bahkan dalam kondisi ketika mereka lebih mengutamakan hak-hak mereka dan mengabaikan hak-hak kami sebagai rakyat dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk melepaskan ketaatan kita kepada mereka yang dimaksud di sini bentuk melepaskan ketaatan ketika ada dari kalangan rakyat tersebut mereka melakukan intervensi terhadap apa yang menjadi kekhususan dari tugas-tugas penguasa tersebut. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعه فانه من فارق الجماعه وفي روايه مسلم فانه من فارق السلطان قيد قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية فدل على أن الجماعة هنا هي السلطان أي ولي الأمر والملك ورئيس الدولة وغير ذلك من الأسماء هو ولي الأمر نعم dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian pula Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar dan jangan sekali-kali dia melepaskan ketaatan kepadanya karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah dan disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim barang siapa yang melepaskan dirinya dari sultan, dari penguasa, lalu kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa yang dimaksud memisahkan diri dari al-jamaah yaitu memisahkan diri dari sultan, dari penguasa, apapun namanya. Apakah dia disebut sebagai wali amr Apakah dia disebut sebagai raja ataukah dia disebut sebagai pemimpin sebuah negeri, presiden atau yang lainnya dari nama-nama tersebut. فدلت هذه الأحاديث كلها على أن الجماعة نوعان جماعة بها في الدين نجتمع عليها في الدين وهم الصحابة وجماعة نجتمع عليها في الدنيا وهم ولاة أمر المسلمين وفقهم الله لكل خير وسددهم وأعانهم Maka dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa istilah jamaah itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama jamaah dalam urusan agama, yaitu yang dimaksud adalah ketika kita berjalan di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum mengikuti jejak mereka di dalam berkeyakinan dan beragama. Kemudian yang kedua, istilah jamaah yaitu dalam urusan dunia di mana kita wajib untuk senantiasa komitmen dan taat kepada penguasa-penguasa negeri-negeri kita sebagai kaum muslimin dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan kepada mereka atau keluar dari ketaatan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada penguasa-penguasa kita dan meluruskan jalan mereka dan semoga Allah memberi pertolongan kepada mereka. فإذا تمسكنا بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بالجماعة bil ma'nayaini al jama'atu diniyah sahabah wa hadiyahum wal jama'atu dunyawiyah waliy al amr kunna ahla sunnah wal jama'ah haqqan maka apabila kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh kepada al-jamaah dengan dua makna yang telah kita sebutkan tadi al-jamaah dari sisi agama yaitu mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum dan jamaah dari perkara-perkara dunia yaitu kita senantiasa komitmen dan taat kepada penguasa-penguasa negeri kita maka itu berarti bahwa kita benar-benar berjalan di atas ahlus sunnah wal jamaah secara hakiki وهما متلازمان لا يمكن أن تكون على السنة حقا وأنت لا تلزم الجماعة ولا يمكن أن تكون على الجماعة وأنت لا تتمسك بالسنة فلا بد منهما maka kedua perkara ini yaitu berpegang kepada sunnah dan berpegang kepada al-jamaah adalah merupakan dua hal yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka tidak mungkin engkau dikatakan berpegang teguh kepada sunnah lalu kemudian engkau tidak komitmen terhadap al-jamaah dan tidak mungkin pula dikatakan engkau komitmen kepada al-jamaah lalu engkau tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka keduanya harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain وقد يطلق أحيانا أحدهما ويدخل معه الآخر فيقال عليك بالسنة والزم السنة وأنت من أهل السنة أي أيوة والجماعة وقد يقال عليك بالجماعة والزم الجماعة أي التي دلت عليها السنة وتمسك بها مع السنة نعم dan terkadang disebutkan istilah ini hanya disebutkan salah satunya Namun apabila disebutkan salah satunya, maka yang lainnya juga sudah termasuk ke dalamnya. Terkadang disebutkan dalam beberapa riwayat dikatakan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, maka yang dimaksud sunnah dan jamaah juga. Bukan berarti jamaah tidak dimasukkan ke situ. Namun yang dimaksud kalian berpegang teguh kepada sunnah dan juga kepada jamaah Demikian pula ketika disebutkan dalam riwayat yang lain alaikum bil jamaah hendaknya kalian komitmen kepada al jamaah maka yang dimaksud adalah komitmen kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula kepada al jamaah wa kam min jama'at wa firaq wa tawaif يدعون أنهم أهل السنة والجماعة فإذا هم في عقيدتهم وعباداتهم على غير السنة وعلى غير ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة maka berapa banyak dari jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok firqah-firqah yang mereka mengklaim bahwa mereka adalah ahli sunnati wal jamaah namun ketika engkau melihat hakikat dari apa yang ada pada mereka mereka justru menyelisihi apa yang datang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula dari al-jamaah di mana mereka menyelisihinya baik dalam urusan akidah demikian pula dalam permasalahan-permasalahan ibadah di mana mereka meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan al-jamaah dalam perkara agama yaitu tidak mengikuti jalannya para sahabat. فالعبرة بالحقيقة والتطبيق وليست بالدعوة والانتساب فقط. Maka yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya. Demikian pula penerapan dari pengakuan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan semata tanpa disertai dengan bukti dan penerapan. Walhamdulillah سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة موجودة وكذلك آثار الصحابة وهديهم محفوظ موجود فمن ادعى أنه على السنة والجماعة حاكمناه إلى السنة وإلى الجماعة dan walhamdulillah riwayat-riwayat yang datang dari sunnah Nabi الله Alaihi Wasallam ada dan terjaga serta terpelihara. Demikian pula riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu terjaga dan terpelihara. Maka setiap orang yang mengaku dan mengklaim dirinya berjalan di atas sunnah wal jamaah, maka kita mengembalikan apa yang menjadi pengakuan mereka tersebut kepada riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. قيل للإمام مالك بن أنس من هم أهل السنة قال الذين ليس لهم اسم إلا السنة dikatakan kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah siapakah yang dimaksud sebagai ahlus sunnah maka dijawab oleh Al-Imam Malik yaitu mereka yang mereka tidak memiliki nama yang lain kecuali nama sunnah وسئل أبو بكر بن عياش من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء أي البدع لم يغضب لشيء منها Demikian pula Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah taala ketika beliau ditanya siapakah yang dimaksud sunni yaitu ahli sunnah maka beliau mengatakan yaitu orang yang ketika disebutkan tentang hawa nafsu yang dimaksud ketika disebutkan tentang perkara-perkara bid'ah maka dia sama sekali tidak marah وقال وقال شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة أهل السنة ليس عندهم شخص ينتسبون إليه ويأخذون بجميع أقواله إلا شخص النبي sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah kata beliau yang dimaksud ahlus sunnah yaitu mereka yang tidak menisbatkan diri mereka kepada orang tertentu di mana mereka berafiliasi kepada orang tersebut dan mengambil setiap ucapannya kecuali satu orang yang ada di muka bumi ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد وضع الله تعالى ميزانا واختبارا لكل من يدعي من الناس محبة الله dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan barometer kebenaran dan menjadikan timbangan kebenaran pengakuan seseorang dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian bagi setiap mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وهذا الميزان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بالقلوب والألسن والأعمال maka timbangan pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau secara zahir, demikian pula secara batin dengan apa yang terdapat di dalam hati-hatinya, demikian pula lisannya, demikian pula amalan-amalannya. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbun Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر lakum dzunubakum di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah apabila kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kalian mengikuti aku apabila kalian mengikuti aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya Allah cinta kepada kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. فَكُلُّ مَنْ يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي محبة الله ومحبة رسوله ويمضي على البدع في عقيدته وعباداته وأعماله فهو أحد رجلين إما جاهل فمعذور حتى يعلم وإما كاذب فمغرور maka setiap orang yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka orang yang seperti ini tidak terlepas dari salah satu dari dua keadaan. Yang pertama, ada kalanya dia jahil. Apabila dia jahil, maka dia diberi uzur dengan kejahilannya. Dan yang kedua, dia mengerti, namun dia mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. فإذا تمسكنا بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وهم الجماعة الأولى فإننا بذلك نكون قد حققنا الوسطية التي مدح الله بها هذه الأمة maka apabila kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh komitmen kepada al-jamaah yang pertama yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita termasuk di antara orang-orang yang telah memegang prinsip al-wasatiyah yaitu prinsip pertengahan di dalam mengamalkan agama ini dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Kama qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay 'udulan khiyara kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata" Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Yang dimaksud umat pertengahan yaitu umat yang adil dan umat pilihan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبذلك نكون قد حققنا هذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان Maka dengan cara yang demikian kita telah mewujudkan salah satu bagian yang utama dari bagian keimanan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya dan dari seluruh manusia. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر أولها فقال أن يكون الله ورسوله ahabba ilaihi mimma siwahuma. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara ini terdapat pada diri seorang muslim maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin pertama dari ketiga perkara tersebut yaitu ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. فلا بد أن نعرف الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من هذه الأمة من العلماء والصالحين والأتقياء والعباد لا بد أن نعرف الفرق Maka kita harus bisa membedakan antara Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selain beliau, baik dari kalangan para ulama atau orang-orang yang bertakwa atau ahli ibadah atau orang-orang yang berilmu lainnya, kita harus bisa membedakan mana Rasulullah dan mana selain beliau. فالدين إنما يؤخذ ويطاع مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم Maka agama ini yang wajib untuk ditaati dan diikuti hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلا دين ولا شرع إلا ما شرعه لنا maka tidak ada agama dan tidak ada syariat kecuali yang ditetapkan syariatnya oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian. Wala حلال wala haram illa ma harramahu wa ahallahu huwa sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada halal dan haram kecuali yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan yang beliau haramkan. Wala ibadah nata'abbadu biha wa nataqarrabu biha ila Allah illa idza إذا دلنا an-nabi صلى الله عليه وسلم وتعبدها أصحابه dan tidak ada ibadah yang bisa kita lakukan dan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ibadah tersebut diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabatnya. fa huwa al-wahid min al-bashar alladhi yuta'u ta'atan mutlaqah لا عالم ولا شيخ طريقة ولا عابد ولا شيء من ذلك maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang ditaati secara mutlak, tidak yang lainnya. Baik dia seorang alim atau dia seorang syekh atau dia seorang ahli ibadah atau yang lainnya. هذا سنة 12 ايش فيه؟ باقي باقي عشر دقائق هذه الزن لابد ان انتهي اذان اذان اذان اذان 12 و 14 طيب طيب خمس دقائق خلاص وليس الغرض كثرة الكلام وكثرة ذكر الأدلة Bukan tujuan kita di sini adalah banyak berbicara dan banyak menyebutkan dari. Wa inna ma kama qil khairul kalam ma qalla wa dal. Namun sebagaimana yang disebutkan sebaik-baik ucapan adalah sedikit tapi menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan maksud. Wal matlub huwa al intifa'u wat tatbiq. Dan yang dituntut adalah mengambil manfaat dan faedah serta penerapannya. فإذا لزمنا السنة والجماعة كما تقدم حصل لنا الفرقان المبين maka apabila kita komitmen terhadap sunnah dan terhadap al-jamaah maka akan nampak bagi kita pembeda yang nyata antara yang hak dan yang batil فعرفنا الفرق بين الخالق والمخلوق maka فلا يعبد أحد من المخلوقين بما يعبد به رب العالمين فلا يدعى ولا يستغاث ولا يذبح ولا ينذر إلا لله تعالى dan tidak diperbolehkan seseorang berdoa, tidak diperbolehkan seseorang menyembeli, dan tidak diperbolehkan seseorang bernadar kecuali hanya untuk Allah Rabbul Alamin. اثنين أن نعرف الفرق كما تقدم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره مهما بلغ ذلك الغير من العلم والصلاح والعبادة. Kemudian yang kedua kita juga harus mengetahui perbedaan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selain beliau siapapun dia dan sebanyak apapun ilmu yang dia miliki dan sebanyak apapun ilmunya, sebanyak apapun ibadahnya dan ketaatannya, kita tetap harus membedakan antara nabi dan selainnya. فلو رأينا عالما كبيرا أو عابدا مشهورا قام يتمسح بهذا العمود فلا يجوز لنا أن نقلده ونعمل مثله بل نقول له ائت بهذا عن سنة رسول الله والصحابة وإلا فلا نتبعك Kalau seandainya kita melihat ada seorang alim atau seorang ahli ibadah, dia datang ke masjid ini, lalu kemudian dia mengusap-usap tiangnya, dia mengusap-usap tiangnya mungkin untuk tujuan nah, berkat maka kita mengatakan kepadanya datangkan kepada kami dari dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari amalan para sahabat. Jika tidak, maka kita tidak boleh mengikuti. وكذلك نعرف الفرق بين الحي والميت فليس كل ما يقدر عليه الإنسان وهو حي ونطلبه منه نفعله معه وهو ميت. ذلك membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang telah mati. Maka tidak setiap orang yang kita bisa meminta tolong kepadanya dalam keadaan dia masih hidup, lalu kemudian kita juga melakukan hal itu kepadanya dalam keadaan dia telah mati. ونعرف كذلك الفرق بين الحاضر كالأستاذ عسكري المترجم وبين الغائب فنستطيع أن نطلب من الحاضر أشياء لا يجوز لنا عقلا ولا شرعا أن نطلبها ممن غاب عنا نعم. Maka demikian pula kita harus bisa membedakan antara yang hadir yang ada di sisi kita dengan yang tidak ada, yang gaib, yang jauh dari kita. Seperti misalnya kita bisa meminta bantuan kepada uh, saya sebagai penerjemah karena ada di hadapan antum sekalian bisa kalian meminta sesuatu kepada saya yang itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika uh, mereka atau seseorang meminta kepada seseorang yang tidak ada atau jauh dari. Amma idza kallamnahu bil hatif atau bil video faqad asbaha hadiran. Adapun jika kita berbicara dengannya walaupun orang itu jauh tapi kita bisa berbicara telepon atau melalui video call maka itu hukumnya hukum hadir ada seperti ada di sisi kita. وهكذا نعرف الفرق بين الحاكم ولي الأمر في حقوقه وغيره. Demikian pula kita harus bisa mengetahui perbedaan antara penguasa dengan selainnya. فتحصل النجاة بهذا الفرقان المبين. Maka dengan cara membedakan hal-hal tersebut kita akan mampu membuat sebuah perbedaan yang nyata antara satu dengan yang lain. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة والجماعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan aku juga Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kepadaku dan juga kepada kalian untuk senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار وكل ما قرب إليها من العقائد والأقوال والأعمال. dan aku juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan perlindungan kepada kami dan juga kepada kalian dari siksaan neraka dan setiap jalan yang dapat menghantarkan kepada neraka tersebut baik dari keyakinan atau dari ucapan dan juga perbuatan. اللهم وفق حاكم اندونيسيا وحكومته لكل ما تحب وترضى. يا الله berikanlah taufik kepada pemerintah Indonesia dengan setiap apa yang kau cintai dan kau ridai. وسددهم واعنهم على مهماتهم واعمالهم. dan luruskanlah jalan mereka dan berikan pertolongan kepada mereka untuk bisa menegakkan apa yang menjadi tugas-tugas dan kepentingan mereka. Allahumma jma' kalimat al-muslimin 'ala al haq wal huda ya rabb al alamin. Ya Allah, tabbatlah kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan hidayah ya rabb al alamin. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أجمعين رجالا ونساء كبارا وصغارا. الله سبحانه وتعالى المساجين أو مسلمين المسلمات بعد سمع البيت والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد